بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد kita lanjutkan bab ke-8 pembatal-pembatal puasa pada bab ini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sekian pembatal-pembatal puasa dan menyebutkan tentang e, pembayaran kafarah bagi yang batalkan puasa dengan jima dengan berhubungan dengan suami istri Nah. Pembahasan pertama kita halaman 129 ada syarah ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-pembatal puasa. Melakukan pembatal-pembatal puasa yang dengannya puasa dianggap batal itu jika terpenuhi syarat-syarat. Jadi melakukan pembatal-pembatal puasa yang dengannya puasa seseorang menjadi batal jika terpenuhi syarat-syarat. Yaitu pertama melakukannya dengan sengaja. Melakukan pembatal puasa secara sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Yang kedua melakukannya dengan sadar. Ingat. Ya, sadar dalam melakukannya. Jika lupa, tidak batal puasanya. Yang ketiga, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dan mengetahui keadaan. Mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Bahwa itu pembatal puasa sudah tahu hukum, dia tetap melakukannya, batal puasanya. Dia mengetahui keadaan, ya, dan dia melakukannya, batal puasanya. Nah, dalil syarat yang pertama melakukannya dengan sengaja beberapa ayat dalam Al-Quran Di antaranya Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhto'na. Orang-orang mukmin berdoa, wahai Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Nah, tersalah, tersalah artinya melakukan sesuatu tanpa sengaja. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kaum mukminin ini ya, mengabulkan doa kaum mukminin ini sebagaimana dalam hadis sahih Muslim Allah Swt menjawab yang mengatakan qad fa'alna qad fa'alna kami melakukannya kami melakukannya nah, yakni mengabulkan doa itu mengampuni memaafkan jika tersalah tanpa sengaja Nah, misalkan tanpa sengaja menelan debu. Ya. Asap atau tanpa sengaja serangga masuk ke mulut terbang. Masuk nyamuk masuk ke mulut tertelan. Tidak sengaja tidak batal puasa. Nah, yang kedua, dalil dipersyaratkannya melakukan secara sadar, ingat. Jadi kalau lupa dimaafkan. Ya hadis, eh, ayat tadi Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana. Jangan engkau hukum kami jika kami lupa dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau lupa juga hadis Abu Hurairah nah sini sebutkan hadisnya nomor 130 Eh, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa lupa ya, tidak sadar selagi ia berpuasa lalu ia makan atau minum hendaklah menyempurnakan melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Ya, ini dalilnya. Kemudian dalil syarat yang ketiga melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Jadi kalau tidak tahu hukum, tidak mengerti bahwa perkara itu pembatal puasa, kemudian dia melakukannya tidak batal puasanya. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu disebutkan hadisnya dalam 31 dan hadis yang lain ya <clears throat> yang juga ya muttafaq alaih yang mengisahkan tentang Adi bin Hatim yang juga terjadi pada sahabat yang lain ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad. Sampai di situ. Makan minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Adi bin Hatim dan sebagian sahabat yang lain yang terjadi juga padanya ini tidak faham makna ayat ini. Menyangka benar-benar benang, tali. Akhirnya Adi bin Hatim ambil tali warna putih dan tali warna hitam diletakkan di bawah bantal. Sambil makan sahur terus dilihati benang hitam dan benang putih itu kok belum beda karena masih gelap terus ini. Nah, pada sudah terbit fajar itu. Nah, kemudian Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW menyebutkan peristiwa itu Kata Nabi Rasulullah SAW, Inna madalika sawadul lail wa bayadun nahar. Hanya sesungguhnya yang dimaksud dengan benang hitam itu adalah sisa-sisa gelapnya malam. Dan benang putih itu maksudnya ya cahaya fajar siang. Jadi bukan tali benang seperti itu. Nah, Adi bin Hatim di situ dan juga terjadi pada sahabat yang lain itu terus makan sampai terbit fajar itu. Nah, tapi dalam keadaan tidak mengerti huh? hukum. Itu dimaafkan. Nabi Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa puasanya batal dan tidak memerintahkan mengkodok. Nah, dalil lain, <clears throat> dalil Eh, bahwa jika melakukan pembatal puasa dalam keadaan tidak mengerti keadaan dimaafkan. Jadi ya yang membatalkan kalau memang mengetahui keadaan. Dalilnya di sini halaman 132. Hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma hadisnya riwayat Al Bukhari menceritakan meriatkan bahwa pada Masa Nabi SAW para sahabat pernah berbuka di hari yang mendung. Jadi mendung kemudian diperkirakan oleh sahabat oh ini sudah terbenam matahari. Karena mendung gak kelihatan kan? Ya. Nah, diperkirakan sudah terbenam. Mereka pun berbuka. Ternyata mendungnya lewat, selesai muncul lagi mataharinya belum terbenam rumahnya. Nah, dan itu tidak dianggap batal oleh Nabi SAW. Karena melakukan itu dalam keadaan tidak mengerti ke keadaan dimaafkan. Ya. Jadi yang batal puasanya kalau melakukan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan terpenuhi syarat-syarat tadi. Apa saja syaratnya tadi? Sengaja secara sadar ingat mengetahui hukum bahwa itu pembatal puasa dan mengerti keadaan keadaan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pembatal puasa halaman 133 dan seterusnya. Ya. Pembatal-pembatal puasa sebagiannya ada yang disepakati ulama dan sebagiannya ada yang diperselisihkan. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Nah, nah di sini halaman 134 disebutkan yang disepakati oleh ulama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri senggama. Jima. Nah, eh, ketiga pembatal ini semuanya tercantum dalam ayat 187 Al-Baqarah. Ya, fal ana wa wabtagu ma kataballahu lakum. Maka dari itu sekarang campurilah mereka sisi kalian, ya, gauli. Ya, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian yaitu diniatkan menggaulinya untuk mencari anak. Wa kulu washrabu dan seterusnya makan dan minumlah. Nah, jadi eh, jima makan minum tiga pembatal puasa tercantum dalam ayat ini disepakati oleh ulama. Ya. Rinciannya yang pertama, rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Apa definisi makan dan minum? Kalau tahu definisinya, ya bisa menguasai apa saja makan dan minum yang dianggap membatalkan puasa. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, definisi makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut melalui mu, mulut. Nah, dan nanti akan disebutkan semakna dengan ini yang melalui hidung yang melalui hi, hidung kalau melalui mata dan telinga tidak tidak semakna dengan makan dan minum yang semakna dengan ini adalah melalui hidung jadi tadi apa masukkan sesuatu ke lambung melalui apa hi eh, melalui mu mulut ah. semakna dengan ini kalau melalui hidung adapun melalui telinga mata itu tidak bermakna makan dan minum, tidak membatalkan. Nah, sekarang apa kriteria atau sifat makan dan minum yang dianggap membatalkan puasa? Nah, di sini sebutkan sebagian ulama menyatakan bersifat umum. Apa saja yang dimasukkan di mulut, baik yang memberi manfaat ya atau yang memberi mudarat ya termasuk yang memberi mudarat adalah rokok ya jadi merokok itu termasuk kategori makan dan minum itu kan makan asap itu nah minum asap ima lewat mulut ima lewat hi, hidung nah, itu membatalkan puasa memudaratkan haram dan membatalkan puasa ataupun sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat jika dimasukkan ya melalui mulut termasuk makanan minum, nah itu membatalkan puasa. Ini pendapat jumhur. Ini yang dirojihkan oleh Ibnu Utsaimin. Ya, ada beberapa masalah terkait dengan ini yang penting. Ya, masalah pertama halaman 125 menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Jadi kalau ada makanan yang tersisa di mulut ya, kalau kadarnya sedikit dan sulit untuk dikeluarkan. Sulit dihindari. Ada di dalam kecil sekali dicari-cari tidak bisa, sulit, ketelan. Itu dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, Adapun yang kadarnya banyak bisa dihindari, bisa didapatkan, ya. Diambil dengan lidah gitu. Saya dapat ada yang tahan, terus dibuang. Nah itu kalau ditelan membatalkan puasa. Nah, masalah kedua halaman 136 menelan hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Jika masih ada rasanya masih manis-manis terasa. Nah, masih terasa manis-manis. Hah? Kemudian ditelan itu membatalkan puasa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi harus diludahkan. Harus diludahkan, dibuang. Nah. Masalah ketiga hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi ketika puasa. Nah, bersiwak boleh ketika berpuasa. Ya, sikat gigi dengan pasta gigi boleh. Tetapi hati-hati kalau pakai pasta gigi hati-hati karena kuat ya khawatir tertelan yang jelas kalau bersiwak atau gosok gigi dengan pasta gigi wajib diludahkan rasanya itu wajib diludahkan jika ditelan rasanya secara sengaja ya batal puasanya kalau sengaja ya nah juga diperhatikan kalau siwak itu ada serat-seratnya kan? Siwak kayu arok itu kan ada serat-seratnya itu. Nah, kalau serat-seratnya copot, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan itu namanya makan. Batal puasanya. Nah, serat-seratnya itu harus diludahkan. Nah, masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Nah, yang namanya menelan darah haram. Haram. Nah, adapun masalah najis atau tidaknya diperselisihkan ulama. Ya, masalah najis tidaknya diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang roji kalau darah manusia ya, itu bukan najis. Kecuali yang keluar dari lubang kemaluan. Nah, tetapi haram menelan darah. Nah, jika seseorang menelan darah, menelan darahnya batal puasanya. Jika keluar darah dari rongga mulut atau hidungnya kemudian dia telan, ya, batal puasanya. Nah, seperti kalau mimisan, ya mimisan kemudian darahnya mengalir ke mulut tidak boleh ditelan harus dikeluarkan tapi kalau langsung dari rongga hidung langsung masuk ke ke kerongkongan Nah, itu tidak bisa dihindari itu. Nah, itu tidak sengaja namanya. Itu tidak membatalkan. Kalau giginya berdarah, gusinya berdarah, harus di ludah ludahkan. Jangan sampai ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Masalah kelima menel, hukum menelan dahak ketika puasa dalam 137. Menelan dahak ketika puasa diperselisihkan oleh ulama Wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Wallahu alam. Sepertinya yang terkuat menelan dahak membatalkan puasa. Ya, kalau dahaknya masuk ke mulut, rongga mulut kemudian ditelan, itu membatalkan. Adapun kalau langsung dari eh, rongga dari sinus rongga di pangkal hidung itu. Nah, di situ sumbernya langsung masuk ke kerongkongan tanpa bisa dihindari tertelan itu lain masalahnya itu tidak membatalkan kan itu tidak sengaja. Nah. <clears throat> Dan kalau misalkan dahak itu langsung masuk ke kerongkongan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, jangan membebani diri dan jangan memberatkan diri untuk menyentak. <clears throat> gitu. Ya. Bisa sampai sakit lehernya nanti. Kalau terganggu puasanya dibiarkan aja karena itu memang sudah ya di luar kemauan ya nah kecuali kalau masuk singgah di mulut nah ini ada pilihan antara ditelan atau tidak kalau ditelan itu <clears throat> membatalkan jadi harus di dikeluarkan dan juga bermudarat bisa bermudarat itu menelan dahak bisa membahayakan kesehatan nah masalah keenam halaman 138 hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Nah, ya, eh, pendapat jumhur mayoritas ulama dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Uthaimin menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung. Dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Jadi ini dua lubang yang ya yaitu e, mulut dan hidung. Nah, sudah kita dengar definisi makan dan minum tadi. Dan memasukkan lewat hidung itu semakna dengan makan dan minum. Dalilnya hadis Laqid bin Sabirah. Riwayat Ahmad. Ya, Abu Daud dan yang lainnya. Wabalig fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. So Nah, perintah Nabi SAW bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung ketika wudhu. Ditarik dengan nafas. Nah, bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam istinsyak. Disunnahkan berle, ber, berlebihan, yakni bersungguh-sungguh dalam beristinsyak ketika wudhu. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Dalam ketika berpuasa makruh bersungguh-sungguh dalam istinsyak jadi istinsyak sedikit aja. Jangan bersungguh-sungguh berlebihan di ruk ke atas. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau berpuasa dimakruhkan berlebihan bersungguh-sungguh beristinsyak. Tidak ada illat atau faktor hukum lain yang diketahui ulama kecuali dikarenakan kalau bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinsyak ketika berpuasa khawatir terlalu ke atas sampai masuk ke kerongkongan tertelan. Ini menunjukkan bahwa saluran yakni rongga hidung yang bersama dengan kerongkongan ini termasuk saluran masuknya sesuatu yang semakna dengan mulut, semakna dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Nah. Jadi kalau ada obat semacam gurah misalkan dimasukkan di hidung, jangan sampai menelannya. Jadi kalau masukkan di hidung dan masuk ke kerongkongan kemudian ditelan, membatalkan bu puasa. Karena itu semakna dengan mah, makan dan minum. Yang kedua, uh, nah, jadi di sini, <clears throat> nah, uh, tadi terkait dengan uh, saluran lewat hidung semakna dengan makan dan minum. Ya, di sini disebutkan yang termasuk dalam kategori ini yang membatalkan puasa. Lihat halaman 139 Pertama disebutkan tadi gurah ya, obat gurah. Nah, ini masukkan di hidung. Nah, jika ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Yang kedua, masuk pula di sini menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Ya. Bukhur itu. Asap pedupaan. Nah, karena itu ada substansinya zatnya, asap ya. Kalau dihirup ya lewat hidung kan masuknya Nah, itu membatalkan puasa kecuali kalau terhirup tanpa sengaja ya, kecuali kalau terhirup tanpa sengaja. Nah, jadi terkait dengan ini apakah boleh membakar buhur? Ya. Asap wangian itu, perupaan itu yang wangi. Nah, untuk mengharumi ruangan, jawabannya boleh. Ini disebutkan boleh. Boleh, tetapi nanti hati-hati jangan menghirupnya secara sengah sengaja. Nah, adapun jika terhirup tanpa sengaja itu dimaafkan sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah. Nah, seluruh jenis asap hukumnya sama dengan ini, tidak boleh dihirup. Nah, dihirup secara sengaja membatalkan puasa. Masalah ketujuh dalam 141 hukum mendapatkan injeksi suntikan ketika puasa. Nah, injeksi suntikan ya, eh, yang memasukkan sesuatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Ini terbagi dua jenis ya. Dua dua jenis. Yang pertama yang sifatnya sup, supply zat zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh berfungsi sebagai nutrisi tubuh yaitu suntikan infus Nah, suntikan infus. Nah, yang rojih ya, yang benar dalam masalah infus adalah membatalkan puasa. Karena alasannya memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan makan dan minum. Itu sebagai pengganti makan dan minum. Pra, pada prakteknya sebenarnya orang kalau sudah diinfus itu Hah? Sudah apa? Hah? Kondisinya darurat parah iya. Nah, sekarat. Ya ini dalam kondisi seperti itu masa masih memaksakan diri berpuasa. Nah, tapi mungkin dia mengatakan, ya saya juga mau makan dan minum juga tidak selera, ada infus, ya, saya puasa saja. Ya, tidak bisa karena infus itu ganti makan dan minum. Nah, kan begitu. Fungsinya maknanya jelas itu pengganti makan dan minum. Sehingga ya, dia eh, tidak bisa berpuasa kan itu pembatal puasa. Adapun yang kedua jenis kedua, injeksi biasa yang tidak bersifat nutrisi. Ya, bukan pengganti makan dan minum. Suntikan obat atau vitamin. Ya. Maka ini <clears throat> tidak membatalkan puasa Ya, meskipun ada rasanya di kerongkongan, terasa di kerongkongan rasanya tetap tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak berfungsi seperti makan dan minum, tidak semakna. Ya, ini difatwakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Al-Lajnah Daim yang diketuai oleh Ibnu Baz eh, dan Syekh Al-Utsaimin. Ini rinciannya. Ini yang kita pegang wallahu alam. Ya, ada beberapa Ah, hal perkara yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang batalkan puasa. Ya, dilihat di halaman 141. Ya, yang pertama menelan ludah dan air liur. Ya, ini tidak termasuk kategori apa? Makan dan minum membatalkan puasa. Jadi, perkara-perkara yang disebutkan ini tidak membatalkan puasa. Menelan ludah dan air liur. Yang kedua menelan debu jalanan karena tidak mungkin dihindari itu. Yang ketiga merasai makanan minuman tanpa menelannya. Merasai dengan ujung li, lidah. Kemudian diludahkan, bukan ditelan setelah itu. Kalau ditelan makan minum namanya. Nah, ini pada asalnya hukumnya makruh dilakukan kecuali orang yang berkepentingan, yaitu seorang e, perempuan yang memasak di dapur ya, menyiapkan makanan, butuh dirasai ini sudah pas asinnya, manisnya gitu. Atau misalkan seseorang seseorang eh, hendak membeli makanan di luar, misalkan hendak membeli eh, makanan kue untuk buka puasa di jalan, khawatir nggak manis ini. Dibeli begitu sampai di rumah tawar kan, nah, butuh dirasai kan, dirasai, ya manis, nggak apa-apa karena butuh. Tetapi yang jelas diludahkan saya itu, jangan ditelan. Yang keempat, ya, menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak boleh, sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi juga boleh, hanya saja hati-hati. Nah, kalau menggunakan pasta gigi hati-hati kan itu kuat rasanya. Yang jelas ketika menggunakan siwak, gosok gigi, jangan sampai menelan rasanya seperti telah diterangkan sebelumnya. Rasanya itu tidak boleh ditelan. Juga kalau ada serbuk yang copot dari siwak itu jangan sampai ditelan, harus diludahkan. Nah, nah, ini yang eh, halaman 144 disebutkan yang kelima menggunakan pasta gigi, sudah diterangkan tadi. Nah, kemudian yang keenam halaman 145 mandi. Ya, mandi. Mandi boleh, tidak membatalkan puasa. Ya, boleh. Disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Ketika mandi hati-hati jangan sampai ada yang masuk ke mulut atau hidung. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Bahkan kata Ibn Utsaimin rahimahullah, mandi itu memberi kesegaran ke tubuh. Ya. Dan itu membuat orang yang berpuasa lebih semangat untuk beribadah. Baca Quran, berzikir. Nah, yang penting itu tadi hati-hati jangan sampai ada air yang kepercik masuk ke mulut atau hidung kemudian ditelan. Dan Nabi ada hadis ya Nabi Rasulullah SAW pernah mandi ketika berpuasa eh, saat panas ya, sangat panas, merasa panas dan kehausan. Kemudian Nabi salam mandi. Yang ketujuh, alam 147, yang ketujuh juga tidak termasuk makan dan minum tidak termasuk dalam makna makan dan minum yang membatalkan puasa itu memakai celak. Memakai celak ya yang rasanya sampai ke kerongkongan masuk tertelan itu tidak tidak mengapa karena mata bukan saluran yang semakna dengan mulut dan hidung. Nah, terima kecelak, meskipun rasanya sampai kerongkongan itu boleh, itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang kedelapan dalam 148 memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata bukan saluran ya yang memiliki makna yang sama dengan mulut dan hidung. Yang kesembilan penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut boleh. Yang kesepuluh bau-bauan berupa wangian. Ya, yang hanya mengeluarkan bau. Tidak mengeluarkan zat yang berwujud dan terlihat yang terhirup dan tertelan. Minyak wangi, memakai minyak wangi boleh itu tidak membatalkan puasa. Nah, selesai tentang makan dan minum. Kemudian rincian pembatal puasa dari jenis jima senggama halaman 150. Ya. Nah, di sini yang penting ya dan ini diperselisihkan oleh ulama nah mengenai e, menyengaja secara sengaja mengumbar syahwat saat berpuasa untuk mengeluarkan air mani melakukan ejakulasi baik dengan cara onani, masturbasi, mencium, memeluk istri dan semisalnya. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Yang benar dalam hal ini itu haram dan membatalkan puasa. Ini adalah pendapat empat imam madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah As-Sa'di dipilih oleh difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz dan juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Itu membatalkan puasa. Dalilnya, perhatikan dalilnya. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Nah, uh, sebelum itu, ya, Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Nah, lihat dalilnya halaman 150. Hadis Abu Hurairah. Nah, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ini hadis kursi. Pada hadis itu, ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yada'u ta'amahu. Ia meninggalkan makan. Wasyarobahu minum. Wasyahwatahu dan syahwatnya. Karena aku, kata Allah SWT. Jadi orang yang berpuasa itu menahan diri dari makan, minum, dan mengumbar syahwat. Nah, jima, senggama jelas, ini disepakati. Ya, mengeluarkan mani dengan selain itu yang disebutkan tadi. Ya, Apakah itu masuk atau tidak ini diperselisihkan oleh ulama tapi yang benar masuk masuk dalam makna syahwat di sini karena itu syahwat dan itu mengumbar syahwat mengumbar syahwat yang semakna dengan jima nah buktinya Nabi SAW pada hadits Abi Dar radhiyallahu anhu riwayat Muslim ketika menyebutkan bahwa pada kemaluan salah seorang kalian ada sedekahnya Para sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mengumbar syahwatnya ya dan dia dapat pahala dianggap itu sedekah kata Nabi Rasulullah SAW Aro'aitum law wada'aha fi haram akana alai fiha wizrun ya. Bukankah kalau dia meletakkan mengumbar syahwatnya pada perkara yang haram, itu adalah dosa, Fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun demikian pula jika dia mengumbar syahwatnya itu pada perkara yang halal, memuaskan syahwatnya pada perkara yang halal, dia dapat pahala. Nah, di sini dibahasakan dengan syahwat. Nah, jadi ini yang rojih. Ya. Nah, yang boleh dilakukan oleh e, suami istri saat berpuasa sebatas ya ya berpelukan dan semisal itu tetapi tidak sampai tidak sampai mengeluarkan mani nah ya itu Tayyib dan itu dibolehkan ini dibahas pada halaman 154 dan seterusnya itu dibolehkan secara e, dibolehkan yakni baik baik dia masih muda maupun sudah tua. Nah, hanya saja bagi yang kuat syahwatnya nah, ini bukan masalah muda atau tuanya ya, meskipun sudah tua tapi masih kuat syahwatnya. Hati-hati. Nah, hati-hati. Hati-hati jangan sampai tidak mampu menahan diri. Itu aja yang diwaspadai. Jadi kalau khawatir, jadi merasakan dirinya menggebu-gebu syahwatnya, khawatir sebaiknya dihindari. Ya, atau bahkan harus dihindari di sini karena jika dia e, lampiaskan ya berpelukan dengan istrinya kemudian ternyata dia tidak tahan bisa sampai pada tingkatan ya dia melakukan jima nah atau semisal dengan itu Nah, Sehingga sampai keluar air mani maka batal puasanya. Baik, dari dalilnya uh, eh, ada disebutkan di sini. nah, Bahwa itu dihalalkan boleh. Nah. Kecuali jima'it yang tidak diperbolehkan. Nah. Yang jelas-jelas salah di sini pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sunnah. Nah, ini pendapat yang aneh. Memang Ibnu Hazm harus diwaspadai beberapa pendapatnya yang yang aneh. Kata Ibnu Hazm, ya, memeluk istri, mencium istri di bulan Ramadan saat berpuasa itu sunnah. Nah, itu pendapat yang nyeleneh. Nah, pendapat-pendapat yang nyeleneh seperti dari Ibnu Hazm diwaspadai, jangan terpengaruh. Itu nyeleneh. Nah, dari jumhur ulama. Sama dengan pendapat Ibn Hazm mengatakan, e, naam, e, <clears throat> kan ada larangan kencing ke air yang tergenang ya. Tidak boleh kencing ke air yang tergenang. Nah, jadi yang dilarang katanya kencing ke air tergenang. Jadi kalau kita kencing di kaleng kemudian ditumpah ke air itu boleh. Kita kan kencingnya ke kaleng bukan ke air yang tergenang. Air kencing kita yang ditampung di kaleng kita tumpah di air itu boleh. Yang tidak boleh kalau kencing ke air tergenang. Ini kan aneh kan? Nah, atau pendapatnya mengatakan hadis Nabi mengatakan kalau meminang perempuan kalau dia perawan suku tuha idnuha. Kalau ditanya oleh walinya, abinya, mau sama itu? Kalau dia diem, kata Nabi itu berarti mah mau. Nah, kata Ibn Hazm, kalau dia bilang ya mau, itu berarti tidak mau, jangan dinikahkan. Nah, kan aneh. Diam saja mau, ya apalagi kalau bilang iya. Nah, sama dengan ini ya. Sampai mengatakan sunnah, ya. Ini aneh. Jadi boleh. Nah, tetapi itu tadi hati-hati jika e, merasakan bahwa syahwatnya kuat, khawatir tidak bisa menahan diri, hindari. Adapun sebatas keluarnya madhi, ya, bukan mani, madhi itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke halaman 160 rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Ada beberapa pembatal puasa yang diperselisihkan. Pertama, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada dalil-dalil yang datang dalam masalah ini. Ya, uh, <clears throat> wallahu alam. Menurut kami yang roji dalam hal ini muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Meskipun ini butuh dipelajari lebih lanjut, tetapi sampai saat ini yang kami condong adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Muntah yang sengaja itu maksudnya bagaimana? Sengaja untuk muntah, misalkan masukkan tangan supaya muntah atau mencium bau <sighs> supaya muntah itu muntah sengaja. Adapun kalau tiba-tiba tanpa sengaja terus mual, kemudian muntah, ya itu tidak dipermasalahkan, tidak diperselisihkan. Itu jelas tidak membatalkan puasa. Nah, Yang kedua yang juga diperselisihkan berbekam, halaman 164. Berbekam. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Ya. Kesimpulannya wallahu alam yang kami pilih berdasarkan hadis-hadis yang ada, gabungan hadis-hadis yang ada. Ya, memang pernah berbekam itu dianggap sebagai pembatal puasa. Pernah. Tetapi kemudian itu dihapus ya oleh Nabi Rasul mansuh hukumnya mansuh jadi berbekam boleh dan Nabi Rasul pernah berbekam saat berpuasa nah eh, Nah. Saya selingi dulu dengan menjawab pertanyaan Ada sedikit pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan dari Bibi Ana di Munchen. Bagaimana membacanya di Jerman ini? Di Munchen, Jerman. Di sana matahari terbenam sekitar pukul 8 pukul 9 malam. Pihak kedubes RI kedutaan besar Republik Indonesia pernah mengundang seorang ustadz untuk mengisi taklim di Munca. Beliau menyebutkan ustadz itu bahwa waktu berbuka puasa orang Indonesia ngikut saja sama yang di Indonesia karena lamanya waktu karena lamanya ya jam 8 jam 9 kalau kita kan jam 6 ya sekitar itu nah saya katanya ikut saja di Indonesia bagaimana nih Ustaz mau bencana nah yang benar waktu berbukanya adalah sesuai dengan terbenamnya matahari di sana. Nah, karena ayatnya demikian. Nah. Ya. semati musiam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam malam hari. Malam hari setiap tempat berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Jadi kalau malamnya panjang ya sabar. Nah, berarti ter, jika terbanyak pukul 8, pukul 9 berarti pukul 8, pukul 9 baru ber berbuka. Nah. Iya, jika adbara jika akbal al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-shaim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika akbal al-lailu min hahuna huna. Jika malam telah tiba dari arah sana. Nah, itu dari arah timur, sudah mulai gelap. Wa adbaron nahar minahuna dan matahari sudah terbenam dari arah sana, yaitu dari arah barat karena matahari sudah terbenam. Nah, sehingga siang sudah pergi, yakni sudah masuk waktu malam, yaitu terbenam matahari. Fakat fakat after maka sungguh orang yang berpuasa berbuka. Jadi kalau terbenamnya jam 8, jam 9 berarti saat itulah ber berbuka. Kalau belum terbenam masih siang tidak boleh berbuka. Nah, jadi eh, apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut yang diundang oleh kedubes itu salah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengkodok puasa bagi orang yang melakukan pembatal batal puasa. Tapi dia sudah tidak ingat berapa kali dia telah batal. Allahul Musta'an. Kok bisa tidak ingat? Nah, kemudian eh, melakukan pembatal pembatal puasa. Yang membatalkan puasa Tadi dikatakan kalau melakukannya secara sengaja, sadar, mengerti hukum, kan begitu. Berarti ini melakukannya sengaja. Kalau dia maksudnya dianggap bat, puasanya batal, berarti dia melakukannya secara sengaja, sadar, mengerti hukum. Berarti sengaja membatalkan dan sengaja tidak mau berpuasa kan begitu. Nah, ini kan dosa. Ya. Kefasikan bahkan. Nah, Adapun masalahnya apakah dia wajib mengkodok atau tidak ini diperselisihkan oleh ulama yang rojih dalam hal ini dan ada pembahasannya di buku ini ini yang baru baru saja kita mau baca tadi anak selingi dengan tanya jawab ini ini halaman 170 ketentuan kodok bagi orang yang batal puasa tanpa udur nah batal puasa tanpa udur tidak bukan karena sakit, safar. Jadi kan sengaja membatalkan puasa. Nah, di sini dinukilkan khilaf, bisa dibaca lengkap di sini. Kesimpulannya yang rojih ya, masalah ini tidak ada kesempatan mengkodok puasa. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk menutupi kesalahannya itu di luar Ramadan perbanyak ibadah-ibadah banyak ibadah sunnah, puasa sunnah perbanyak, sholat sunnah perbanyak, banyak ya melakukan ibadah-ibadah untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Nah. Apakah safar safar disyaratkan lebih dari satu hari? Misalkan seorang berpergian dari Jakarta ke Surabaya di pagi hari dan sore harinya sudah pulang lagi ke Jakarta, apakah dalam hal ini tetap disyariatkan kosor? Jawabannya ya, tetap disyariatkan kosor. Jakarta Surabaya jauh. Oh, itu kalau zaman dulu naik naik onta berapa berapa lama itu? Nah, berangkat pagi, pulang sore. Jaraknya jauh itu safar, jelas safar. Ada kira-kira orang yang menyangka bahwa kalau Jakarta Surabaya secara adat kebiasaan masyarakat itu bukan safar? Hah? Nah, mungkin semuanya akan mengatakan itu safar. Jadi tetap mengkosor. Bagaimana jika safarnya dibatalkan? Sudah jalan tetapi ternyata tidak jadi safar dan sudah terlanjur berbuka. Apakah dilanjut berbuka atau kemudian menahan diri? Ya sudah, dilanjutkan berbuka mungkin ada halangan atau ya misalkan ah, rusak atau ada sesuatu di sana yang dikhawatirkan berita tiba-tiba ada datang membahayakan kalau lanjut dan seterusnya. Kemudian dibatalkan. Qadar Allah. masya Nah. Sudah berbuka dan sudah batal puasanya. Kewajibannya nanti mengkotak di luar bulan Ramadan. Terbang-terbang ini. Nah ini ada yang bertanya, eh, anak punya orang tua yang punya penyakit mah. Jika berpuasa selalu tidak mampu dan sudah dicoba terus untuk berpuasa, tetapi segi, tapi sekitar jam 10 pagi sudah tidak kuat lagi. Bagaimana solusinya? Nah. Ya berarti udur untuk tidak berpuasa kewajibannya. Nah, tergantung ini. Penyakit mahnya ini bagaimana eh, keadaannya, kondisinya, diperiksakan ke dokter, ke ahlinya, apa fonisnya mereka. Nah, tergolong apa? Penyakit mahnya ini di, masih di, diharapkan sembuh, berobat dan diharapkan satu saat sembuh, ya. Berarti dia eh, menunggu sampai nanti sehat sembuh kemudian dia kok kodok. Kalau fonisnya ini kronis, ini sudah tidak Eh, diharapkan sembuh tidak kemungkinan sembuh dan ini harus makan tidak boleh lepas dari makan dan minum misalkan ya berarti bayar fit ya serahkan ke ahlinya dalam hal ini itu ahli medis bidang. seorang wanita nifas dan menyusui tentunya tidak puasa di bulan Ramadan bagaimanakah tuntunan cara membayar fidyahnya Apakah wajib membayar fidyahnya di penghujung bulan Ramadan atau apa di bulan-bulan yang lain? Nifas dan menyusui. Nah, bayar fidyah. Nah, ini bagi yang berjalan di atas pendapat yang eh, mengatakan wanita yang menyusui bayar fidyah. Nah, ini nifas sekarang dihalangi oleh nifasnya. Kalau nifas kodok, dan menyusui sendiri sudah kita pelajari yang rojih wallahu alam dengan keterangan-keterangan yang lewat tadi yang jelas lebih kuat adalah kodok ya kodok puasa bukan fidyah Adapun masalah membayar fidyah, apakah e, di penghujung bulan Ramadan sudah diterangkan tadi, ya boleh, ya, namanya bayar fidyah itu setiap harinya dibayar atau di, di, dikumpulkan di akhir Ramadan. Nah, kalau misalkan belum mampu, belum mampu membayar fidyah ketika itu, kemudian tertunda di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, boleh. Insya Allah. Nah, kalau memang tidak mampu dan terpaksa nunggu sampai mampu baru dibayarkan. Apakah boleh seseorang meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit karena terjadi ikhtilaf di sana. Bukan cuma boleh. Nah, bahkan ini seorang wanita ikhtilaf di rumah sakit ya dengan lelaki dengan berbagai berbagai bentuk ikhtilaf ya dan risiko-risiko ini membahayakan. Ya seharusnya dia keluar. Nah, bukan hanya boleh, Nah. Bagaimana hukumnya jika kesiangan bangun sahur dan dalam keadaan junub? Sudah kesiangan, junub lagi. Nah, eh, kita belum sampai ya dan waktunya sebenarnya tidak memungkinkan. Di ada bab di sini pembahasan tentang makan sahur dan berbuka. Ya. ya Alhamdulillah Baik kalian yang memiliki bukunya bisa kalian baca. Ya. Kalian uh, nasihatkan anjurkan untuk kalian baca buku ini sebagai persiapan masuk Ramadan. Si banyak hal yang belum sempat kita pelajari. Makan sahur hukumnya hanya sun sunnah. Yang wajib adalah nih niat untuk berpuasa. Kalau kesian bangun sahur tidak mengapa. Yang penting sudah berniat berpuasa di malam harinya. Tetap berpuasa bangun dalam keadaan junub. Ketika bangun, mandi junub. Ya, setelah itu sholat. Dan tetap berpuasa. Apakah cukup sah bagi seseorang wanita? Seorang wanita mandi janabah hanya mengusap air tiga kali untuk rambutnya dikarenakan panjang. nggak? Mandi junub wajib di basuh seluk sekujur tubuh. Ya, dari atas sampai ke bawah. Wajib dibah, dibasuh. Nah, tidak cukup hanya diusap. Seorang wanita hamil dan menyusui berturut-turut selama beberapa bulan Ramadan. Tapi qadar Allah wanita itu meninggal dan belum sempat mengkodoknya. Apakah puasnya dikodok oleh ahli warisnya atau dibayarkan fidyahnya? Nah, jadi wanita hamil menyusui berturut-turut selama beberapa bulan Ramadan belum sempat mengkodok meninggal. Nah, yang terfahami dari pertanyaan dia belum sempat keluar dari udur, yakni memang belum sempat lepas dari udur. Berarti belum sempat kuat, belum sempat lepas dari kehamilan, dari menyusui. Ya, jadi dia meninggal dalam keadaan belum terkena kewajiban untuk mengkodok. Nah, yang roji, ya, dalam hal ini, dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan beban apa-apa. Ini pembahasannya ada bab khusus di sini tentang e, orang yang meninggal dalam keadaan meninggal mening, apa, ada beban puasa wajib baik Ramadan, nada dan yang lainnya yang belum terbayarkan. Maka dianjurkan bagi walinya untuk mempuasakan untuknya ya, walinya yang berpuasa untuknya yani ahli warisnya atau pilihan yang kedua, membayarkan fidyah sebagai gantinya dari harta peninggalan orang mayit itu. Kalian bisa baca bab khusus tentang ini ada lengkap. Yang roji, hal itu hukumnya berlaku jika orang itu meninggal dalam keadaan memang sudah lepas dari udur. Misalkan dia sakit, ia keluar bulan Ramadan sembuh dia. Sudah sempat sembuh, sudah wajib mengkodok, kemudian belum sempat dikodok dia meninggal. Nah ini sama dengan ini. Sudah sempat ya selepas lepas dari kehamilan, dari menyusui. Jadi sudah mampu dan kuat me mengkodok tetapi belum dilakukan meninggal. Nah, ini yang menyisakan beban. Ini yang disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya, tidak wajib. Ya. Berpuasa untuknya ini disunnahkan. Ya. Atau jika tidak mau berpuasa untuknya, maka dibayarkan fidyahnya dari harta peninggalan mayit itu diambil untuk bayar fidyahnya. Nah, wallahu a'lam. Apakah termasuk safar seorang seperti saya yang rutin pulang pergi Bandung Jakarta? Saya memiliki tempat tinggal dan usaha di Bandung. Namun sering pulang ke Jakarta karena orang tua tinggal dan bekerja di Jakarta. Jadi tempat tinggal Anda di Bandung. Ya. Ketika ke Jakarta berarti safar Nah, musafir berarti terkena hukum musafir kosor sholat e, dan <clears throat> mendapat rukhsah untuk berbuka. Nah, kecuali kalau berniat bermukim di Jakarta ya. Berniat bermukim dalam waktu yang jelas, jangka waktunya dan lebih dari empat hari ke sana lima hari dan itu jelas punya sudah jelas niat mukimnya lima hari misalkan nah jelas waktu pulangnya niatnya mukim berarti sampai di sana mukim bukan musafir dia menyempurnakan sholat dan berpuasa wallahu a'lam ketika anak safar dengan jarak yang sangat jauh di bulan Ramadan. Di tengah perjalanan ada niat untuk membatalkan puasa dikarenakan ada keinginan dalam hati untuk meredakan haus yang sangat. Meskipun anak tahu ilmunya bahwa ada rukhsah berbuka, tapi tidak dipungkiri ternyata dalam hati juga ada bisikan untuk tetap puasa. Maka saat itu anak khawatir bahwa keinginan untuk berbuka itu hanya dilandasi nafsu saja. Oh, ini untuk meredakan haus yang sangat. Berarti ini sudah terasa safarnya ini. Nah, bagaimana meredakan pergolakan hal seperti ini? Ya, e, berjalan dengan ilmu. Jangan menggunakan perasaan. Nah, jangan mengukur sesuatu dengan perasaan. Kalau mengukur sesuatu dengan perasaan, binasa. Nah, bahaya. Beragama jangan pakai perasaan. Sama sekali jangan pakai perasaan. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Nah, yang ikuti perasaan. Nah, yang ikuti bisikan-bisikan hati yang sudah bercampur dengan bisikan syaitan. Nah, jadi kalau sudah kondisi memang haus yang sangat, yang terasa sudah berat safarnya, jelas. Nah, jelas afdol berbuka. Allah menyukai diambil rukhsahnya. Itu afdol. Itu yang Allah sukai. Nah, Justru kalau sudah berat dan memaksakan diri, justru makruh. Nah, tidak disukai. Baik, mengenai teknis pemberian fidyah, ada anak kurang jelas penjelasan. Apa pemberian bisa dilakukan dengan cara tiap hari kepada satu orang yang sama selama 30 hari? Iya, tiap hari kepada satu orang yang sama selama 30 hari boleh. Menurut pendapat yang rojih tiap hari kepada orang yang berbeda-beda. Boleh. Ya. Ini tidak diperselisihkan jelas. Satu hari kepada 30 orang, satu hari kepada 30 orang. Ini boleh kalau di akhir Ramadan. Satu hari kepada 30 orang. Jadi langsung ditunda sampai di akhir Ramadan. Boleh. Kalau di awal Ramadan tidak boleh kalau mendahulukan firja sebelum waktu puasa. Satu hari kepada satu orang secara langsung boleh Ya, uh, eh, Ana minta maaf karena hanya bisa menyampaikan sampai di sini dan uh, sebagian besar pertanyaan telah dijawab. Ya, seperti kami katakan tadi, ya karena waktu yang terbatas. Namun alhamdulillah bagi kalian yang sudah memegang bukunya, kalian bisa membacanya dengan seksama, memahaminya. Ya. Sebagai bekal ilmu menyambut bulan Ramadan, dan suci Ramadan Semoga kita semua termasuk orang yang diberi taufik, hidayah dan taufik Allah oleh Allah Subhanahu wa taala beramal berdasarkan ilmu dan beramal dengan ikhlas sehingga mendapat berbagai keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Naam. Kalau ada kekeliruan kesalahan dari uh, pribadi ana Astaghfirullah. Dan dengan ini ana pamit kepada antum sekalian. Astaghfirullah. Alladzi la tadi'u da'i'u Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.